Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صف قلوبنا عن الأمراض المعنوية والأمراض القلبية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع أما بعد حاضرين حاضرات hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami muliakan para alim ulama wabil khusus Buya Yahya yang saat ini tidak bisa hadir karena melaksanakan umroh mudah-mudahan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan salam kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di majelis yang mubarak. Majelis yang mana kita mempelajari perkataan-perkataan para ahli ulama ahli hikmah atau dalam istilah lain disebut wali-wali Allah Subhanahu wa taala kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala yang disarahi oleh seorang ulama besar ulama Indonesia At-Turmusi Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Intinya kita mempelajari ilmu tasawuf dan pokok daripada ilmu tasawuf sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama yaitu al-ihsan wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Inilah inti daripada ilmu tasawuf. Kita na'budullaha mukhlishan lillah, beribadah kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat perilaku para ulama-ulama kita bagaimana mereka menghadirkan ilmu tasawuf sebagai bentuk amaliyah bukan sekedar pelajaran. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita baik dari Hadramaut ataupun dari tempat-tempat lainnya. Jadi belajar ilmu tasawuf bukan nazariyah, bukan pemikiran, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari diceritakan di dalam kutub sirah salah satu cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu Imam Ali Zainul Abidin di saat beliau melakukan salat beliau melakukan salat dengan khusyuk dan tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu ada kebakaran para pecinta, para pengikut Imam Ali Zainul Abidin berteriak keras lalu berkata, Wahai cucu Rasulullah, ada api yang telah membakar masjid. Imam Ali Zainul Abidin tidak mendengar perkataan itu, tidak mendengar teriakan para pengikut-pengikutnya. Beliau makin berkhusuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah beliau sholat, beliau heran ada api yang telah mengelilingnya. Kemudian para pengikut-pengikut beliau, para pecinta-pencinta beliau datang lalu berkata, Wahai imam, apakah engkau tidak mendengar apa yang aku katakan? Apakah engkau tidak mendengar teriakan-teriakan pengikutmu? Apa jawaban Imam Ali Zainul Abidin? Beliau menjawab, Api neraka telah melelehkan aku dengan api dunia. Artinya apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ini dipraktekkan. Di saat beliau melakukan sholat dihadirkan api neraka sehingga muncul yang namanya khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti daripada kita mempelajari ilmu tasawuf. Cerita lain yaitu Syekh Ali Ar-Rahbini, kakek daripada Umi Fairuz. Beliau adalah ulama besar. Beliau meninggal dimakamkan di Malang. Guru kiai-kiai Jawa, kiai-kiai Madura berguru kepada beliau. Satu ketika beliau melakukan sholat di satu masjid. Kalau beliau melakukan sholat seperti tiang yang tidak bergerak. Ada kejadian saat itu yang mana ada gempa sehingga masjid itu pun banyak yang rubuh, tembok rubuh. Tapi beliau tidak merasakan apapun. Beliau tetap sholat dan khusyuk. Setelah beliau selesai sholat, kemudian melihat sekelilingnya ternyata masjid sudah runtuh. Ini bisa terjadi kenapa? Karena mempelajari ilmu tasawuf itu bukan sekedar prak, bukan sekedar teori tapi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dan inilah yang harus kita hadirkan di saat kita mempelajari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali rahimallahu taala. Makanya ada beberapa ulama besar di antaranya Al-Habib Ahmad bin Hasan al Pos dan teman-teman beliau ingin mempraktekkan kitab Bidayatul Hidayah, kitab kecil yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali. Artinya apa? Mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab Bidayul Tul Hidayah. Orang ulama-ulama tiga ini sepakat akan mempraktekkan bersama apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah mulai awal sampai akhir dan akhirnya beliau mereka mereka berkata dan alhamdulillah di saat saya selesai mempraktekkan apa yang ada di dalam kitab bidayatul bidaya saya mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab ilmu tasawuf itu bukan sekedar perkataan tidak. Kita bisa bicara tentang masalah penyakit hati. Kita bisa bicara tentang masalah riak, masalah ujub, masalah hasad, masalah hasud. Akan tetapi yang penting dari itu apakah kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Itu yang penting. Sebab kalau hanya sekedar bicara. Sekedar kita mempelajari kemudian kita tidak mengamalkan maka ilmu yang kita ketahui itu, yang kita pelajari itu akan menjadi bencana bagi kita di hari kiamat nanti. Setiap seseorang yang mempelajari kitab tasawuf harus mempunyai keinginan kuat untuk mengamalkan apa yang dia Ketahui supaya apa? Ilmu itu menjadikan hujah baginya di hari kiamat nanti. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imamul Ghazali rahimallahu taala di dalam kitab Bidayat dalam kitab Minhajul Abidin ini beliau menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Dan seseorang bisa menyembuhkan penyakit hati kalau dia sadar, kalau dia tahu bahwa di dalam dirinya ada penyakit. Tidak mungkin seseorang datang ke dokter kemudian tidak memberitahukan apa penyakitnya. Dokter bisa mengobatinya kalau dokter itu tahu penyakitnya. Begitu juga, kita bisa mengobati penyakit kita, bisa mengobati Penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita kalau kita mengetahui dan faham serta sadar bahwa kita mempunyai penyakit itu. Dan penyakit-penyakit hati ini banyak sekali dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-ghibah. Al-aslul khamis. Pelajaran yang kelima dalam kitab Minhajul Abidin ini membahas tentang masalah riba. Dimulai dengan hal-hal yang hal-hal yang menjadikan kita itu riba dengan Allah Subhanahu wa riba dengan sesama kita. Ada riba yang diperbolehkan, ada riba yang tidak diperbolehkan. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ila an qala. Al-aslul khamisu ذكر آفات الآخرة وعواقبها وأذكر فيه نكتة واحدة وهي ألا يخلو إما أن تقول قولا محظورا حراما أو قولا مباحا من فضول لا يعنيك فإن كان محظورا حراما ففيه عذاب الله ففيه عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك فيه Pada pembahasan yang kelima ini menerangkan tentang hukuman-hukuman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah yaitu menggunjing orang lain. Dan ketahuilah bahwa menggunjing orang lain adalah perbuatan yang besar adalah termasuk dosa besar. Bahkan jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan mengguncing orang lain itu minal kabair, termasuk dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap orang. Akan tetapi karena tidak sadar, karena kita tidak sadar sehingga sesuatu yang dianggap oleh Allah itu sesuatu yang termasuk dosa besar kita anggap sesuatu yang enteng sesuatu yang tidak ada, tidak membahayakan. Padahal para ulama mengarang kitab yang sangat banyak sekali tentang masalah riba dan menjelaskan secara terperinci itu tak lain mengingatkan kita bahwa riba itu sangat bahaya di hari kiamat nanti yauma la yang faumalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imamul Ghazali menyebutkan bahwa afatul lisan bahwa seksaan-seksaan akhirat ini itu muncul karena la yakhlu imma an taqula qawlan mahburah muncul karena perkataan mahbura yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala haraman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau siksaan yang diberikan oleh Allah nanti itu karena apa? Kaulan mubahan perkataan yang diperbolehkan min fudulin la yaknik akan tetapi sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Jadi jelas bahwa riba itu afatul lisan itu ada dua. Atau disebut dengan istilah riba itu ada dua. Yang pertama adalah mengucapkan kata-kata. Yang mana kata-kata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah perkataan yang dimubah, yang diperbolehkan di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perkataan tersebut itu tidak memberikan manfaat kepada kita. Kemudian yang pertama, yang pertama adalah perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليلة أسري بي رأيت في النار قوما يأكلون الجيف يأكلون الجيف قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di waktu malam Isra wal Mi'raj, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahwala ummati, tentang keadaan umat-umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat ada sekelompok umat yang mana umat ini memakan daging bangkai manusia. Lalu Rasulullah berkata, "Ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Kenapa mereka memakan bangkai manusia?" Dijawab sama Jibril, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging manusia di saat di dunia." Artinya apa? Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengguncing, yang selalu membicarakan kejelekan orang lain, tetapi dirinya lupa dengan kejelekan dirinya sendiri. Mereka itu diperumpamakan di dalam hadis adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan inilah yang difirmankan oleh Allah wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu janganlah di antara salah satu di antara kamu mengguncing antara satu dengan lainnya apakah senang salah satu di antara kamu kalau memakan daging temanmu sungguh sungguh akan benci, sungguh akan tidak akan mau memakan daging-daging teman sendiri. Jadi riba mengguncing orang lain adalah seperti kita memakan daging teman kita. Kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwa ribah itu dosa besar dan ancamannya adalah neraka. Dan ancamannya adalah seksaan-seksaan yang akan diberikan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kemudian apa itu riba? Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ghibah adalah menjelaskan atau membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain jika orang lain tersebut mendengarnya akan marah. Umpamanya, kita bilang kepada teman kita, si fulan itu jelek, si fulan itu bakhil, si fulan itu tidak mempunyai budi pekerti yang baik. Seandainya perkataan kita ini terdengar oleh orang yang kita guncing itu akan marah, maka itu masuk kategori riba. Jadi riba itu sangat luas sekali. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak berhati-hati, maka akan keluar dari lisan kita yang namanya riba. Sehingga kita harus berhati-hati kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita ini perkataan yang menyakitkan orang lain. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di saat beliau mendengar perkataan para sahabat yang mana para sahabat ini menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang perempuan yang mana seorang perempuan ini yuhibbus shalah, tuhibbus salata, wa tuhibbus zakat, wa tuhibbus sadaqah, wa tuhibbus saum, seorang perempuan yang sangat senang dengan puasa, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengeluarkan zakat, yang selalu mengeluarkan sedekah akan tetapi orang ini selalu menyakiti tetangganya. Orang ini selalu menyakiti tetangganya dengan ucapan-ucapan dia. Selalu menggunjing orang lain. Apa? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang perempuan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan dua kata, "Hiya finnar." Dia itu akan masuk neraka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain bahwa riba itu lebih besar dosanya daripada perbuatan zina. Kenapa? Orang melakukan perbuatan zina dan bertobat dan minta ampun kepada Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semasa dia itu bertobat taubatan nasuha. Benar-benar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang melakukan ghibah, orang yang selalu menggunjing orang lain tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama orang tersebut tidak tidak tidak minta maaf kepada orang yang telah disakitinya, kepada orang yang telah diguncingnya. Dan Allah tidak akan memberikan maaf. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtut Buror beliau di malam hari tidak akan tidur sebelum meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia sakiti. Tidak akan tidur sebelum beliau ini minta maaf terhadap orang-orang yang merasa tersinggung karena beliau. Kemudian beliau tidak akan tidur sebelum memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti beliau. Inilah Al-Habib Ali al hafsi Sebab apa? Sebab takut dengan perbuatan riba. Sebab takut perbuatan menggunting yang mana dosanya sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana kehidupan kita Mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Apa yang kita perbuat? Apakah keluar dari mulut kita? Apa keluar dari lisan kita? Perbuatan ribah yaitu menggunjing orang lain. Sempatkah kita berpikir apakah yang kita lakukan ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab kita tidak sadar. Kita kadang-kadang melihat Orang di jalan yang kurang pas kita bilang orang itu goblok. Itu sudah masuk kategori riba. Orang itu goblok, orang itu banyak kesalahannya, orang itu selalu mengganggu saya, orang itu selalu mengganggu orang lain. Nah ini masuk riba. Ini termasuk ri, riba dan ini tidak diampuni oleh Allah kecuali kita minta maaf kepada orang yang telah kita kuncing itu. Bahkan kalau umpamanya kita lihat di jalan ada orang jelek, kita mengatakan orang itu jelek. Orang itu hitam. Ini masuk kategori riba. Masuk kategori riba. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kita sebelum kita maaf minta maaf kepada orang tersebut. Bahkan seandainya kita melihat teman tetangga kita tidak bisa masak, kita bilang orang itu tidak masaknya kurang enak. Masaknya kurang sedap. Ini riba. Dan Allah tidak akan mengampuni kita sebelum kita datang kepada orang tersebut dan minta maaf. Makanya, majalul riba. Bentuk riba itu sangat luas dan kita harus berhati-hati. Makanya tidak heran kalau kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu memilih diam daripada bicara. Tidak heran Rasulullah dalam satu hadis beliau bersabda, "Man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik atau diam. Sebab apa? Kalau tidak diam, dia akan bicara. Kalau tidak bicara, kalau kalau dia bicara, pasti dia akan mengguncing orang lain. Sehingga kita bisa menghilangkan sifat riba ini, kita harus tahu bentuk-bentuk riba itu bagaimana. Sebagaimana saya katakan tadi, bentuk riba itu banyak. Yang intinya, kita menyebutkan kejelekan orang lain, seandainya orang lain itu tahu, dia akan marah. Berarti itu masuk kategori riba. Dalam bentuk apapun. Kemudian, apa penyebab riba itu? Al-Imamul Ghazali rahmallahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan delapan hal yang menjadikan kita melakukan riba yaitu mengguncing teman kita, mengguncing tetangga kita yang pertama disebabkan amarah. Di saat kita marah pada tetangga kita, di saat kita marah pada teman kita, maka akan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang mana perkataan itu arahnya, tujuannya adalah menjelekkan orang yang kita marahi itu. Dan ini masuk kategori riba. Sehingga bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus sabar. Kita harus menahan amarah. Ini banyak sekali. umumnya ada orang menyakiti kita umpamanya. Ada orang menyakiti kita. Kemudian bilang, menyakiti kita kemudian kita cerita kepada teman-teman kita orang itu bajingan orang itu pencuri orang itu tidak benar berarti itu hibah sebabnya apa sebabnya dari amarah kita tidak sadar kita dikendalikan oleh syaitan nafsu kita mengendalikan kita sehingga keluar dari mulut kita perkataan yang menjadikan Allah itu murka yaitu menggunjing orang orang lain caranya bagaimana kita harus mengekang hawa nafsu kita dan ketahuilah bahwa kita tidak boleh berbaik sangka terhadap hawa nafsu. Makanya guru kami Al Habib Abdullah bin Muhammad Baharun di saat kita belajar kepada beliau kita kitab itu sore beliau seling menasihati kepada kita ittafaqal asyuyuhu innal qalba la yakdibu Wa innal nafsa yakzibu. Sesungguhnya hati itu tidak pernah berdusta, akan tetapi hawa nafsu itu selalu berdusta. Artinya apa? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, pasti akan salah. Pasti yang apa yang kita lakukan itu tidak benar. Sehingga kita harus berburuk sangka terhadap hawa nafsu yang ada pada diri kita. Makanya Al-Imamul Bushairi mengatakan, Wan nafsu katiflu intuhmilu syabba'ala khubir radai wa intastimuhu yang fatimi. Menggambarkan hawa nafsu itu seperti anak kecil yang menyusu kepada ibunya. Kalau kita biarkan terus, tidak pernah kita sapi. Sudah waktunya disapi kok nggak disapi, akan minta susu terus. Begitu juga hawa nafsu kalau kita biarkan akan menjadikan kita binasa, akan menjadikan kita berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya marah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan marah kita, akan muncul perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah itu murka. Pertama keluar dari lisan, mencaci maki orang-orang yang telah menyakiti kita. Kemudian kita bicara kepada tetangga-tetangga kita, kita bicara kepada teman-teman kita. Kemudian yang kedua apa? Setelah itu kita berniat untuk menyakiti orang tersebut. Makanya ada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakala ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah berikan aku wasiat. Ya Rasulullah berikan aku wasiat. Dijawab sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan marah. Sahabat ini heran. Masa saya diberi nasihat dengan satu kata la taqlub. Berkata lagi ya Rasulullah ausini tariqan yuqarribuni ilallah. Ya Rasulullah berikan wasiat kepadaku satu amalan yang menjadikan aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan aku masuk surga ya Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah, la taghbab, jangan marah. Sahabat ini heran. Masa kok dijawab dengan latakhbob, jangan marah. Berkata lagi kepada Rasulullah, Ya Rasulullah awsawi ausini amalan yuqarribuna ilallah. Wa yuqarribuni ilal jannah. Ya Rasulullah, Ajarkan kepada kami amalan yang bisa mengantarkan aku dekat dengan Allah, yang bisa mengantarkan aku surga Allah Subhanahu wa taala. Dijawab sama Rasulullah, "La jangan marah. Jadi tiga kali dijawab sama Rasulullah, aku Bob. Kenapa? Karena mengendalikan sifat amarah itu adalah perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang ada hubungannya dengan nafsu berarti perbuatan itu agung. Sebab apa? Sebab adanya pertikaian, adanya masalah yang kita hadapi di dalam rumah tangga kita, itu munculnya dari mana? Dari amarah, dari nafsu. Kita tidak bisa menahan amarah di saat kita bermuamalah dengan istri kita. Yang perempuan juga tidak bisa menahan amarah di saat melihat suaminya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi munculnya itu dari sifat amarah. Makanya orang yang bisa mengendalikan sifat amarah ini pahalanya adalah surga, jaminannya adalah surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyebab kita melakukan ghibah atau menggunjing orang lain diantaranya adalah karena kita marah dengan seseorang kemudian keluar dari mulut kita kalimat-kalimat yang menjelekkan orang tersebut. Ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin penyebab-penyebab yang kedua, yang ketiga sampai ke delapan akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan pada malam hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kepada para hadirin kami berikan kesempatan untuk bertanya dari bapak-bapak satu pertanyaan dan dari ibu-ibu satu pertanyaan. Kami persilahkan dari bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada Ustaz Jafar. Kami mau bertanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada sebuah keterangan yaitu adabnya orang yang ben, atau adabnya qadiyal hajat ketika di WC atau di kamar mandi itu kan adabnya kepalanya harus ditutup. Kepalanya ditutup itu adat yang saya tanyakan. Tutup itu apakah boleh ditutup dengan imamah atau semisal kopiah? Itu tutupnya yang seperti apa yang saya tanyakan. Apakah itu semua tutup apa saja? Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dari ibu-ibu, kami persilahkan untuk bertanya. Mungkin ada pertanyaan? Kami persilahkan untuk ibu-ibu satu pertanyaan. Ada ibu? Gak ada. Kalau gak ada, kami silahkan untuk uh, menjawabnya kepada Ustadz Ja'far Toyar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahmallahu taala di saat menjelaskan tentang adab-adab kita qadil hajah, di saat qadil hajah, di saat melakukan sholat. Itu memang ada beberapa hal muncul dari beliau. Tapi yang jelas tujuannya adalah bagaimana kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang wirid yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dari Al-Imamul Ghazali rahimallahu taala. Kemudian masalah menutupi kepala. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya menutupi kepala ya, itu kan ya, tidak harus dengan kopiah ataupun dengan apa namanya imamah. Tapi yang jelas imamah itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Kopiah itu adalah sesuatu yang mul mulia. Seharusnya ya tidak dengan itulah. Tapi ya bisa dengan kopi ya bisa. Sebagaimana kita melihat apa namanya beberapa guru kita kalau masuk hamam, masuk apa namanya kamar mandi di saat kopi hajat juga memakai kopi. Ada juga yang tidak memakai kopi. tapi yang jelas apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh. Yang penting menutupi kepala. Yang penting menutupi kepala. Kemudian juga apa namanya? Eh, yang sering kita lupakan itu di saat kita mandi, di saat kita mandi, di saat kita mandi itu kita sering telanjang. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita tinggalkan. Memang di dalam kitab fakih diterangkan kalau dalam keadaan kholwa, dalam keadaan kholwa, dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul ada kitab-kitab lainnya, kitab Minhajul Talibin, eh, kitab Minhajul Talibin ataupun kitab lainnya dijelaskan di sana boleh seseorang apa namanya membuka auratnya di saat apa? Di saat khalwah, di saat sendiri umpamanya ingin koti hajat di tempat sendiri, di WC sendiri tidak apa-apa. Tapi sebaiknya kita menutupi dengan sebagian menutupi dengan sebagian kain. Supaya apa? Sebab itu adalah etika adab. Kita sering kan kalau mandi kita telanjang. Nah, kalau bisa apa? Kalau bisa kita tutupi dengan kain. Memang boleh-boleh itu dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam boleh. Tapi adabnya, etikanya kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh, boleh. Tidak dilarang, tidak dilarang dalam syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas menutupi kepala dengan cara apapun tidak ada masalah. Tapi kalau imamah janganlah imamah itu. Sebab imamah itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dilakukan, yang dipakai untuk hal-hal yang mulia, untuk sholat ataupun untuk yang lainnya itu itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi kalau kita memakai imamah ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memakai gamis ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan mendapatkan pahala. Memang itu adalah baju kebiasaan orang Arab. Orang Arab memakai gamis. Orang Indonesia pakai sarung. Akan tetapi di saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita niati dengan ittiba lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan diberi oleh Allah pahala dan inilah yang dikatakan oleh ulama ul usul dari ulama usul mengatakan kebiasaan Rasulullah itu adalah sesuatu yang seperti makan, minum. Nah ini, ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang mubah. Apakah umat tahu yukallaf? Apakah umatnya diharuskan mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak harus, tapi disunatkan. Jadi tidak wajib. Akan tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita ikuti dengan niat ittiba lin Nabihi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan oleh ulamaul usul. Ini. Kemudian di sini ada pertanyaan, Assalamualaikum Buya, mohon bertanya istri yang dalam keadaan hamil dan menurut dokter dianjurkan untuk istirahat total di tempat tidur. Apakah boleh sholatnya di jamak? Karena jika banyak bergerak, pernah satu kali sampai keluar darah, flek dalam keadaan seperti ini mohon penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan syariat ini dengan mudah, tidak dengan su sulit. itu bil hanafiyatis samha. Aku diutus dengan membawa kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taklif kepada umat ini sesuai dengan kemampuan umat. Mengenai orang hamil di saat bergerak sakit apakah boleh jamak? Sebelum kita bicara tentang pendapat para ulama, perlu kita ketahui orang sholat itu kan tidak harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri bisa du, duduk. Kalau tidak mampu duduk bisa? Bisa? Kalau tidak bisa berbaring bisa? Jadi sampai mata. Yang penting dia bisa isyarah atau dalam hatinya. Jadi dalam keadaan apapun seseorang tidak boleh meninggalkan sholat. Kecuali setelah itu tidak sadar dia. Nah, kalau umat dalam keadaan hamil, kalau umpamanya dia itu umpamanya sholatnya dengan berdiri akan membahayakan kehamilan dia, berarti kan boleh dengan duduk. Tidak harus dengan berdi, berdiri. Kalau umpamanya dokter mengatakan, Bu, kalau ibu banyak bergerak akan membahayakan bayi ibu, akan membahayakan kesehatan ibu. Ataupun seorang ibu ini merasa sakit. Nah ini kan tidak mampu. Berarti apa? Boleh berdiri boleh berdiri. Ini kita sebelum bicara tentang bagaimana pendapat ulama, tapi yang jelas saya jawab, sholatlah dengan kemampuan Anda. Kalau tidak bisa berdiri, duduklah. Ini, sampai kita boleh sholat dengan isyarat mata, boleh. Sampai kalau tidak bisa isyarat mata, hanya ada dalam hati kita, boleh kita dengan hati kita. Semasa masih kita hidup, kita tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Ini pemecahannya. Jadi tidak nggak butuh kita apakah boleh jamak ataupun tidak boleh. Ini tidak usah kita bahas masalah itu. Itu ada pendapat ulama masalah ini perbedaan pendapat apakah hal yasihul jam'u ufil marot apakah boleh seseorang yang sakit itu boleh melakukan jamak ini masuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama tapi yang jelas saya kasih pemecahan kalau tidak bisa berdiri, duduklah. Sampai dengan isyarah mata. Kalau tidak bisa duduk, tidak bisa apa namanya dengan samping, kemudian tidak bisa berbaring, ya dengan du, dengan duduklah. Apa dengan dengan isyarah mata sampai dengan hati yang hati kita ini. Ini boleh di dalam syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali di rumah sakit itu orang meninggalkan sholat. Orang banyak orang meninggalkan meninggalkan sholat. Padahal apa? Padahal masalahnya ringan, masalahnya ri, ringan. Dia tidak bisa wudhu umamanya. Kan kalau umamanya tidak boleh wudhu, karena dokter melarang kena air, kan bisa tayamum. Bisa tayam, bisa tayamum. Umpamanya banyak kotoran, ya kita sholat. Kita sholat sholat meskipun di dalam badan kita ini banyak najis umpamanya kita tidak boleh kita bersihkan umpamanya. Ya tidak apa-apa kita melakukan sholat. Di dalam madhab syafi'i disebut dengan as-sholatu li hurmatil waktu sholat untuk menghormati wak, waktu tapi wajib dikoboi. Tapi ini sulit. Kalau sampai satu bulan, dua bulan su, sulit. Akan nah, tapi ada madhab madhab maliki. Di saat kami belajar fakih maliki dengan guru-guru kita yang ada di Sengkiti di Murtania sana. Beliau menyebutkan ada ada empat kaul di dalam mazhab Malik itu. Di antaranya ada empat pendapat di dalam mazhab Malik. Di antaranya adalah dia melakukan sholat tanpa kodok. Dia melakukan sholat tanpa kodok. Ini yang kita amalkan. Ini yang bisa kita amal kita amalkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Artinya kita sholat, kalau umpamanya kita mampu kobok, ya kita lakukan mengikuti madhab syafi'i. Tapi kalau kita tidak mampu, umpamanya orang tua sudah dua bulan, tiga bulan, ya kita tidak melakukan kolok mengikuti madhab ma, malik. Taklid kepada madhab malik. Jadi kita enggak, jangan mempersulit orang. Apalagi di rumah sakit itu banyak hal-hal yang harus kita perhatiin. Yang jelas masalah urusan sholat kita permudah. Bagaimana seseorang itu ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita mengatakan kamu sholat tapi wajib kobo. Ya, kalau sampai empat bulan sakit, gimana itu? Ini kan mempersulit. Ya, sementara ada pendapat tidak pakai kobo ya tidak apa-apa kita amalkan. Khususnya lagi di, di, di, di rumah sakit umpamanya ada infus. Ada infus umpamanya, itu kan ada darahnya kan. Otomatis kalau mengikuti madhab syafi'i, kita wudhu, kemudian kita harus tayamum. Karena di sini kan tidak kena air. Ada infusnya. Tidak mungkin kita copot. Kita tayamum pada waktu membasuh tempat yang ada infusnya ini. Kemudian kita melakukan sholat, wajib dikobok. Dan ini sulit kalau kita mempraktekkan madhab syafi'i. Agar tapi kalau kita praktekkan mazhab Malik, di sana ada pendapat di dalam mazhab Malik, ya kita usap saja. Kita usap saja, kemudian kita melakukan sholat, tidak usah dikobok. Ini adalah mazhab Malik. Saya perhatikan di rumah sakit perlu. Perlu apa kita arahkan untuk mengikuti kaul di dalam mazhab Malik. Ini supaya apa? Supaya kita arahkan orang umat apa kita arahkan umat Muhammad ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas masalah ibu hamil, ibu hamil kalau dia tidak bisa sholat dengan berdiri ya dengan du, dengan duduk. Jadi ini adalah cara yang yang terbaik. Ada pertanyaan lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kang Ustadz, saya mau bertanya. Saya pernah melihat suatu hadis gitu kan. Itu berisi bahwa Al-Qur'an itu mempunyai ayat 6666 dan ayat tersebut dibagi-bagi Kang Ustaz. Seribu ayat itu untuk menjelaskan tentang larangan, seribu ayat untuk menjelaskan perintah-perintah, seribu ayat menjelaskan tentang janji-janji, seribu juga menjelaskan ancaman, dan seribu yang lain kisah-kisah, gambaran, dan contoh. Nah, yang 666 ayatnya itu dibagi juga 500 itu menjelaskan ayat tentang halal dan haram, 100 ayat itu menjelaskan tentang doa-doa, dan 66 ayat yang lainnya itu menjelaskan tentang nasih dan mansuh. Nah, yang saya tanyakan gitu Bang Ustaz, apakah hadis tersebut soheh sedangkan ayat itu 6666 itu hanya khilafiyah semata. Apa? Khilafiyah, perbedaan pendapat dari para ulama. gitu kan para ahli Madinah itu menjelaskan bahwa ayat Al-Qur'an itu ada 6234 dan ahli Mekah ahli Mekah itu menjelaskan 6235 dan sebagainya gitu. Nah, apakah bila hadis ini sahih itu seolah-olah ahli Mekah dan ahli Madinah itu salah. Nah, dan yang kedua, yang dimaksud dengan ayat nasih dan mansuh itu apa dan contohnya seperti apa? Ya, syuk syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah pembagian ayat Al-Qur'anul Karim itu ala fardhi sihhati hadzal hadis. Kalau kita katakan hadis itu sahih, ya, saya belum merujuk pada kitabul hadis dalam hal ini. Memang banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu yang berhubungan dengan fadilatul Quran, tapi bukan berarti mengurangi keabsahan Al-Quran itu sendiri. Ini harus kita fahamin. Jadi banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran, itu hadisnya boif, lemah, bahkan palsu tapi tidak mengurangi keabsahan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah fardisihatihi itu tidak bertentangan dengan Madinah dan Mekah. Kalau ada fardisihatihi. Kenapa? Karena masalah perbedaan pendapat ya ada saja di, hatta di masalah di dalam Quran ataupun di dalam ayat-ayat itu kan ada perbedaan pendapat itu. Berarti ini ada pendapat yang ketiga. Fahim? Akan tetapi saya katakan tadi kalau seandainya itu habis itu ya sudah jelas berarti ada dua penda, pendapat tentang masalah Al-Qur'an yaitu pendapat ahlu Madinah dengan pendapat ahli Mekah. Tapi kalau seandainya kita mengatakan itu apa namanya hadis sahih, ya tidak tidak ada tidak ada masalah umpamanya ala fardhi sihatihi. Karena saya masih belum apa? belum mengecek dari hadis ini dari segi sanatnya, dari segi rawinya. Kita harus perlu ngecek lagi insyaallah nanti saya cek apakah hadis ini dhaif, apakah hadis ini hasan, siapa perawinya nanti kita kita akan cek insyaallah. Saya tidak tidak tahu rawi-rawinya siapa itu. Karena antum tidak menyebutkan rawinya. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini hadis doif kalau kita tidak mengetahui rawinya. Nanti dari rawi-rawi itu tahu kita nanti, oh ini rawi ini doif, oh rawi ini. Nah, tapi kalau hanya sekedar apa disebutkan seperti itu tanpa menyebutkan rawinya, kita tidak bisa mengatakan hadis itu doif ataupun hadis itu so, So Nanti kita kembali kepada kutubul hadis. Kemudian ayatul mansuh atau yang dimaksud ayatul mansuh di situ ada ayat mansuh tilawatan la kitabatan ada ayat yang dinasak dari segi bacaannya akan tetapi dari segi bacaannya tidak ada dalam Al-Qur'an tidak ditulis seperti apa asyikhu wa farjuhumul batta jadi ada ayat ayat ini ayat ini tidak ditulis dalam Al-Qur'an tapi mansuh tapi man mansuh jenazah. Jadi turun turun kemudian tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an yang kita baca ini. Tapi termasuk Al-Qur'an tapi man mansuh. Ada ayat yang mansuh akan tetapi ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya apa? Kita batan watilawatan kita baca. Contohnya contohnya masalah masalah orang yang safar. Orang yang safar pertama kali apa? Ya dia orang yang safar apa orang yang safar itu boleh boleh meninggalkan puasa dan tidak kobo. Kali itu kan dalam ayat Al-Quran pertama. Kemudian turun ayat Al-Quran kedua. Yang mana mewajibkan orang yang dalam keadaan safar itu harus mengkoboknya kalau dia meninggalkan puasa puasanya. Artinya apa? Orang yang safar dalam keadaan perjalanan, umpamanya dari dari Cirebon ke Jakarta umpamanya. masa Fatul Qasri kan sudah diperbolik ulama memperbolehkan untuk mengkosornya. Nah, ayat yang pertama itu mengatakan orang ini boleh tidak puasa dan tidak mengkoboknya. Tapi setelah itu dinasah ayat yang kedua yang menjelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan safar kemudian dia tidak berpuasa dia wajib mengkoboinya. Artinya apa? Ayat ini dibaca. Tilawatan wa kitabatan. Dibaca dan ditulis. Ini namanya ayatul mansu mansukho. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana juga ada hadis yang dimansuh. Seperti apa? Kuntu lahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Pertama, kuntu lahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kepada bagi kamu sekalian untuk berziarah kubur. Pertama kali seperti itu Rasulullah melarang ziaratul kubur. Kenapa kok Rasulullah melarang pertama kali ziarah kubur? Karena fi imani ummatihi karena iman umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat itu lemah. Makanya melarang ziaratul kubur. Setelah Islam kuat, wa qawiyah imanu sahabati dan kuatlah iman para sahabat. Rasulullah berkata, fazuruha. Maka berziarahlah. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur. Aku larang kamu untuk melakukan ziarah kubur. Fazuruha. Kemudian Rasulullah memperbolehkan untuk melakukan ziaratul kubur. Jadi hadis yang pertama dimansuh, dihapus dengan hadis yang kedua yaitu fazuruha. Nah, ini ada di dalam ayat Al-Qur'an, ada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bolehkah hadisul ahad itu menghapus menasakh apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para para ulama. Kalau hadisul mutawatir boleh. Hadis yang mutawatir itu boleh menasakh, boleh menghapus apa yang ada di dalam ayat Quran. Tapi kalau hadisul ahad, apa hadis ahad itu? hadis yang diriwayatkan oleh seseorang. Satu orang umpamanya. Nah ini bolehkah menasakh di dalam ayat Al-Quran? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan yang memperbolehkan berdasarkan dengan ayatul wasiyah yang berhubungan dengan wasiat. Ini hujah daripada orang-orang yang ulama-ulama yang memperbolehkan hadis ahad itu menghapus apa yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi intinya bahwa an-nasikh wal mansuh ayat yang dihapus atau yang dimansuh itu tilawatan wakiro akan dibaca dan ditulis di dalam ayat Al-Qur'an Karim ada yang tidak ditulis dan tidak diba, dibaca. Asyikhu wa syikhotu farjuhumul batta. Itu kalau idha zanaya, Asyikhu wa syikhotu idha zanaya farjuhumul batta. Ini Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. al Akan tetapi tidak ditulis di dalam Al-Qur'an bah tidak dibaca. Kenapa? Mansukhah dihapus tilawatan wa kira wa, wa kitabatan. Asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya farjuhumul batta. Kalau ada orang tua laki-laki dan perempuan melakukan zina maka rojemlah. Tapi hukumnya ada hukumnya. Jadi kalau ada orang tua melakukan zina dirajam. Ini hukumnya tetap akan tetapi tidak ditulis di dalam ayat Al-Quran Al-Karim dan tidak dibaca. Ini. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بارك هذا المجلس ملك المجلس إني يا الله Muliakan majelis ini ya Allah, jadikan majelis ini yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kita petunjuk, berikan kami petunjuk. Berikan kami petunjuk ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit hati, penyakit riba, penyakit riak dan penyakit-penyakit lainnya yang menjadikan kami jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan kami dengan Rasulullah, dekatkan kami dengan ulama-ulama Allah, dekatkan kami dengan Rasulullah, dekatkan kami dengan ulama-ulama Allah. Allahumma syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah muliakan kami untuk bisa melihat wajah Rasulullah muliakan kami untuk bisa bersanding dengan Rasulullah muliakan kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah muliakan kami untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Allahumma ij'al akhirat kalamina fid dunya la ilaha illallah jadikan akhir hidup kami dengan ucapan la ilaha illallah maghfir lana wali walidina ampuni kami dan kedua orang tua kami dan semua guru kami dan semua umat Islam ya Allah ampuni orang yang hadir di majlis ini ya Allah ampuni orang yang hadir di majlis ini ya Allah mudahkan segala urusannya mudahkan segala urusannya yang punya hutang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk bisa membayarnya ya Allah jadikan kami umat yang berpegang teguh dengan sunnatullah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayatul Qur'anul Karim jadi menjadikan kami orang yang memberikan kebaikan kepada umat Muhammad. Jadikan kami orang yang memberikan kebaikan kepada umat Muhammad. Jadikan kami kebaikan, jadikan kami umat yang memberikan kebaikan kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah aku sakiti ya Allah. Mudahkan kami kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Allahumma wassi' sadrana Luaskan hati kami ya Allah, luaskan hati kami ya Allah. Jangan kau jadikan hati yang sempit ya Allah. Luaskan kami, luaskan hati kami ya Allah. Mudahkan hati kami untuk menerima kebenaran. Mudahkan hati kami untuk menerima kebenaran. Rabbana bolamna anfusana wa illam tawfir lana lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.